بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاعتماد على الله تعالى وجعل من اعتمد عليه ناجها ومرضيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات والأفعال والأسماء الحسنى واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه المرتضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك وامينك على وحي السماء وعلى اله وصحبه وذريته ومن اكتفى صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم اللقاء اما بعد yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama muhibbin rahimakumullah Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al hikmatus salisatu wal ishrun min al hikamil ataiyah قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه Hikmah yang ke-26 dari kitab Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi min alamatin najihi bin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat yang artinya setengah daripada tanda orang yang sukses setengah tanda orang yang berhasil pada kesudahan perkara arruju'u ilallah bil bidayat kembali kepada Allah pada permulaan. Itulah terjemahnya. Hadhil hikmah syarhun lima qablaha ini hikmah yang ke-26 merupakan syarah atau penjelasan dari hikmah yang sebelumnya. Hikmah yang ke-25. إذا أردت حصول شيء من حوائج الدنيا أو الآخرة وأردت أن تنجح بأمرك وتبلغ مرادك فيه وتكون نهايته حسنة وعاقبته محمودة فابدأ بطلبك ذلك بحول الله وقوته وابرأ من حولك وقوتك واستعن بالله تعالى wa tawakkal alaihi apabila engkau menghendaki berhasilnya sesuatu baik dari keperluan dunia atau keperluan akhirat dan apabila engkau menghendaki bahwa engkau berhasil pada perkara urusan engkau baik dunia atau akhirat dan engkau mencapai apa yang engkau maksud pada perkara itu dan adalah kesudahan akib, eh, kesudahan perkara itu kebaikan dan akibat perkara itu terpuji pabda fi zalik mulailah pada menuntut engkau yang demikian itu perkara bihaulillah wa quwwatih dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Wa bera' min haulik wa quwwatik berlepaslah engkau dari daya upaya engkau. Wasta'in billahi ta'ala minta tolonglah engkau dengan Allah wa tawakkal alaih dan serahkanlah atas Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apabila kita ingin beruntung dalam satu perkara dunia atau akhirat apabila kita ingin mendapatkan kesudahan yang baik urusan dunia atau akhirat maka mulailah kita dalam perkara itu mulailah dalam perkara itu menuntutnya dengan mengingat daya dan upaya Allah. Jangan merasa daya upaya sendiri artinya. Minta tolonglah dengan Allah dan tawakallah atas Allah. kita berusaha bertani umpamanya. Nah, bagaimana pertanian kita ini supaya sukses, supaya berhasil, supaya akibatnya baik, supaya akibatnya terpuji. Maka mulailah bercucuk tanam itu dengan mengingat bahwa aku bercucuk tanam ini adalah dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku minta pertolongan kepada Allah dan aku berserah kepadanya. Nah, mulailah bercucuk tanam. Maka pertanian itu pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan akhir yang terpuji bagi petani tersebut. kias saja lagi, bandingkan saja lagi hal-hal lain pada pertanian. Kita membuka toko hendak berdagang. Tentu kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan lisan. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan atau simbol dari orang yang ingat daya upaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu akan sangat bermanfaat apabila di hati kita waktu mengucap itu kita ingat bahwa aku melakukan ini dengan daya dan upaya Allah bukan dengan kemampuan kekuatanku nah buka toko pasti akan membawa keberuntungan pasti akan membawa keberhasilan walaupun hari itu berdagang kada payu sebiji-biji bukan berarti berebut pelanggan kada musti itu itu kada ada hubungannya asuba ah, ingat saja pang sudah buka bismillah dua tiga kali tatap sunyi nah itu jangan dihubungkan ke situ sunyi kada sunyi itu rezeki banyak hari itu urusan lain lagi yang penting kita berdagang saat itu bila kita mulai dengan bismillah dengan daya dan upaya Allah maka perdagangan kita hari itu perdagangan yang diridai Allah perdagangan yang beruntung perdagangan yang membawa kebaikan dan akibat yang terpuji perkara duit banyak kadang yang datang itu urusan rezeki lain lagi takdirnya Nah, apabila kita berdagang atau bertani, kita lupa bahwa kita itu bisa demikian dengan daya upaya Allah. Kita hanya mengandalkan bahwa itu adalah kecerdikan kita, karena kelihayan kita. Kalau kita sukses, banyak rajaki, walaupun banyak rajaki, itu hukumnya masih dianggap rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak dapat duit tetap rugi kenapa karena dia mulai usaha itu dengan memandang kekuatan daya upaya dirinya sendiri lupa yang sebenarnya bahwa itu adalah haulillah wa kuwatillah nah, para muhibbin rahimakumullah masak umpamanya nah kita memasak mulai kita mau ngisai barasnya kita ingat bahwa kita mengisah ini daya dan upaya Allah. Kita buat nasi ke dalam panci yang menggurak. Kita ingat kita membuat ini bisa membuat tangan menggerakkan dengan daya dan upaya Allah. Maka masakan yang kita masak itu jadi masakan yang terpuji. Masakan yang kita masak itu menjadi masakan yang diridai Allah. Perkara nasinya hangit atau mantah itu lain urusannya perkara nyaman kada nyaman itu lain urusannya yang pasti bahwa masakan kita hari itu masakan yang terpuji masakan yang mulia masakan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kita hibatnya memasak satu masakan bagaimanapun lezatnya masakan yang kita masak tapi bila kita lupa bahwa kita bisa demikian dengan daya dan upaya Allah, maka masakan itu masakan yang rugi, masakan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. فإذا طلبت شيئا وكنت فيه معتمدا على الله مطوضا أمرك إلى الله كان ذلك علامة نجاح نهايتك وحصول مطلبك Apabila engkau menuntut sesuatu, menghendaki sesuatu, dan engkau pada sesuatu itu berpegang atas Allah, menyerahkan perkara engkau kepada Allah, maka yang demikian itu adalah tanda berhasilnya kesudahan engkau dan berhasilnya apa yang kamu tuntut. Bila kita mampu, bila kita kawal, di permulaan itu baik. Di permulaan itu ingat daya dan upaya Allah. Maka itu tanda akan berhasilnya sesuatu itu. Kita mulai rumah turun menuntut ilmu. Turun menuntut ilmu. Turun dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Azhabu artinya. Azhabunya kata disambat pang dalam hati aja nih tuh Kena mana nambahin pulang orang bismillah bertambah-tambah. Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati azhabu. Dengan nama Allah artinya dengan pertolongan Allah, dengan daya upaya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, azhabu aku pergi. Aku berangkat. Nah, ini ngarannya mulai dengan Allah. Apabila kita mulai rumah demikian, sampai kita ke majelis ilmu maka ilmu yang kita terima itu pasti akan bermanfaat ilmu yang kita terima itu akan bisa kita amalkan kenapa? karena permulaannya mulai dengan daya upaya Allah subhanahu wa ta'ala وإذا طلبت شيئا بنفسك معتمدا على حولك وقوتك حريصا على قضائه جاهدا في طلبه كان ذلك علامة على عدم قضائه وإن قضي وكلت إليه فتعبت بسببه ولم tu'an ala syu'unihi apabila engkau mencari sesuatu menuntut sesuatu dengan diri engkau sendiri Nah kita ini merasa kita seorangan nang begawi ini. Bujur bismillah diucap tapi di hati kada apa napa Cuma sekedar kebiasaan nak makan bismillahirrahmanirrahim. Makannya dua tiga piring alahan pada nggak bismillah. Nah, mustinya orang bismillah itu cukup sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah jadi kebiasaan. Padahal kita mengucap bismillah itu mestinya macam tadi hati kita Nah, bila engkau menghendaki sesuatu dengan mengandalkan diri engkau, berpegang kepada kekuatan diri engkau, kecerdikan engkau, ingin bahwa berhasil, bersungguh-sungguh pada mencarinya, itu tanda akan tiada berhasil. Tanda tiada berhasil Wa in wukudiya wukilta ilaih jika berhasil juga apa yang kau tuntut itu maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Allah akan menyerahkan urusannya kepada kepada engkau. Maka bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, itu menunjukkan tanda kehancuran kita. Apabila Allah tuh sudah ya Tuhan dagangan ikan tu urus dia, tanda hancur dagangan itu bila Allah sudah menyerahkan pertanian ikan tu urus dia, ya Tuhan tanda hancur pertanian itu ya Tuhan diri ikan tu urus dia seorang tanda hancur diri kita makanya Nabi seringkali berdoa Rabbi la takilni ila nafsi tarpata'ain ain itu doa yang seringkali dibaca Nabi artinya ya Allah jangan kau serahkan mengurus diriku ini kepadaku walaupun sekejap mata apalagi sawar sehari Tuhan menyerahkan kita mengurus diri seorang nah, Nabi kita minta kepada Allah agar jangan sampai diri sidin itu sidin seorang mengurusnya walau sekejap mata nah, karena bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita tanda kehancuran tapi bila Allah mengurusnya, nah ini tanda keberhasilan akan sukses. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Uzkur waq'ata Badrin idh i'tamadu 'ala Allah wa fawwadu amrahum ila Allah nalu wa dhafiru ma'akillati 'adadihim wa udadihim. Ingatlah kejadian perang Badar perang besar pertama dalam Islam. Pada waktu perang Badar itu, sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka berpegang semata-mata kepada Allah. Kenapa berpegang? Karena mereka merasa tidak punya apa-apa. Kada punya persenjataan yang baik, kada punya kekuatan yang baik, belum punya latihan perang yang baik Lalu mereka semata-mata bulat hati menyerahkan perang ini kepada Allah. Mereka menang. Mereka menang. Padahal sedikit perlengkapan dan bilangannya. Umat Islam cuma 313 orang. Orang kafir lebih daripada seribu orang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi karena yang 313 ini menyerahkan urusannya kepada Allah, maka berhasil. Menang dalam perang Badar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wadhkuru ghazwata Hunain idh muslimun bikasrati adadihim wa udadihim wa hum alfan fa in hazamu Ingat pula perang Hunain. Ada perang yang namanya perang Hunain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Hunain itu kaum muslimin lupa kepada Allah. Kenapa? Karena merasa banyak membawa pasukan sebanyak 12 ribu lebih yang diserang cuma sebuah kampung Nah, pasukan muslimin 12 ribu kekuatan lengkap. Nah, mereka lupa kepada Allah. Karena mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan yang ada. In hazamu akhirnya kalah kaum muslimin. Kalah dalam perang Hunain itu. Padahal 12 ribu lebih prajurit perlengkapan cukup yang dihadapi sebuah kampung. Tapi karena mereka mengandalkan perlengkapan, mengandalkan kehebatan, mengandalkan ke banyaknya jumlah tentara, akhirnya kalah. Nah, makanya tadi wa in talabta syai'an bi nafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik kana dzalika alamatan ala adami qada'i Bila kita mengerjakan sesuatu berpegang kepada kemampuan diri, berpegang kepada keahlian diri, berpegang kepada kehibatan diri, itu tanda tidak berhasil. Kalau berhasil juga, maka Allah akan menyerahkan kepadanya. Urus ke Tuhan, yang pintar saja. Para muhibbin rahimakumullah Warruju' Allah ibtida hisnun hasin lil ikhlas. Fa man amila billah fa lillah wala aqsa. Wal farqu baina bainal amali billah wal amali lillah kal wal kembali kepada Allah pada permulaan. Kita misalnya hendak bersedekah. Sebelum kita bersedekah itu kita ingat bismillah. Aku bersedekah ini dengan nama Allah. Aku bersedekah ini dengan daya upaya Allah. Aku bersedekah ini dengan daya dan upaya Allah. Keluarkan sedekah, bagi Nah, itu merupakan benteng yang kuat untuk ikhlas. Pasti sedekah itu ikhlas. Kenapa? Karena inya kada merasa beramal. Karena inya merasa berbuat itu daya upaya Allah. Pasti ikhlas. Nah, nang kada ikhlas nih orang nang merasa inya nang bersedekah nitu nah inya nang menyumbang ini inya nang membantu ini inya nang menghambur duit sagan ini itu nang mau ria itu nang mau merasa berjasa lawan orang man ngarannya dalam bahasa agama Bila kita merasa berjasa kepada orang yang kita bari, orang yang kita bantu, bila kita merasa bahwa dengan daya dan upaya kita kita bisa membantu itu tanda tidak ikhlas ibadah kita nah jadi bila kita bersadakah, kita hendak memperbuat amal kebaikan kita ingat sebelumnya itu bahwa aku bisa beramal kebaikan ini dengan daya upaya Allah bukan dengan dengan diriku maka itu pasti ikhlas pasti ikhlas Fakullu man amila billah fahuwa lillah. Setiap orang yang berbuat dengan ingat daya upaya Allah, maka pasti amalnya itu lillah, pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Wala aksa tidak sebaliknya. Kada sebaliknya. Sebaliknya kayak apa? Orang tunang ba'amal merasa dirinya sendiri nang ba'amal walaupun ujarnya lillahi ta'ala tetap punya kada ikhlas juga kan kita rencak itu kok oh, bersedekah saja kok mengeluarkan jakat ini ini karena Allah taala tapi kada ingat lawan Tuhan kita kalau bersedekah ini kenapa kita dapat harta ini kayak apa nah, kita bisa mengeluarkan jakat tidak ya upaya siapa Nah, bila kita merasa itu aku saurangan walaupun lillahi taala, nah kada kaya billah juga. Kita puasa. Puasa esok hari karena Allah taala. Nah, itu bisa ikhlas, bisa kada. Tetapi kalau dia berpuasa itu merasakan bahwa dia besok berpuasa dengan daya dan upaya Allah atau bahasa lain dengan pertolongan Allah nah, maka itu sudah pasti akan lillahi ta'ala sudah pasti akan lillahi ta'ala wal farqu bainal amal billah wal amal lillah kal farqi zahab wal fiddah perbedaan antara orang yang beramal tetapi sebelum beramal dia ingat bahwa dia bisa beramal karena pertolongan Allah lawan orang nang beramal kada demikian hanya lillahi ta'ala aja perbedaannya sama antara emas dan perak Inya ini beramal merasa dirinya seorang sembahyang merasa dirinya seorang bersedekah merasa dirinya seorang walaupun jarinya lillahi ta'ala ikhlas juga ada pahala juga tapi nang saya komuni inya beramal beribadah tapi inya merasa inya ini adalah ditolong Allah inya merasa daya upaya Allah nah pahala yang didapatnya itu emas yang lillah ini adalah perak Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan sesuatu pelajaran ilmu kepada kita bahwa dalam memulai sesuatu apapun sesuatu itu kita tawakub sejenak memandak satu mat kita ingat dahulu bahwa kita melakukan perkara ini adalah dengan nama Allah dengan kekuatan Allah dengan pertolongan Allah nah hanya jalan mengurus perkara itu pasti akan mendapat akhir yang terpuji, akibat yang baik. ثم كمل المصنف هذه الحكمة السادسة والعشرين بالحكمة السابعة والعشرين فقال Kemudian musannif menyempurnakan ini hikmah yang ke-26 dengan hikmah yang ke-27. Pakala beliau berkata, man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu barang siapa yang bersinar permulaannya maka dia akan bersinar di akhir perkaranya pertama ia bersinar akhirnya akan bersinar maksudnya apa pertama permulaan yang dia ingat kepada Allah maka itu akan membawa kepada ujung yang baik akan membawa kepada ujung yang terpuji membawa kepada akibat yang terpuji nah, man asyrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu ini penutup daripada tiga hikmah daripada hikmah 25, 26 dan yang ke-27 ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-28. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما